Jangan tergantung kepada negara kafir seperti Amerika. Beliau sebutkan barakallahu fikum. Karena tentunya orang yang bekerja sama banyak konsekuensinya. Beliau mengajak penduduk Yaman untuk bersabar barakallahu fikum. Ya, namanya kehidupan dan menginginkan lebih. Padahal rahimani wa rahimakumullah Amerika itu menjual dan juga membeli rahimani wa rahimakumullah. Kedua, negeri Yaman itu dikuasai oleh uh, salah satu pemahaman di dalam Syiah yaitu Syiah Zaidiyah menguasai barakallahu fikum negeri Yaman. Luar biasa. Diajak kita Masya Allah Ya tidak apa-apa Allah yu'inuna jami'an Allah yu'inuna jami'an Antum terganggu Hah? Terganggu apa tidak? Kita tutup Barakallahu fikum Kalau antum terganggu semuanya dengan itu kita tutup Ternyata sudah ditutup pintunya Tetap jebol Barakallahu fikum Baik, bismillah Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Penduduk Yaman di saat itu dikuasai oleh salah satu pemahaman Syiah, yaitu Syiah Zaidiyah. Sehingga keyakinan kufriyat syirkiyah benar mengenar menguasai negeri Yaman. Terlebih barakallahu fikum di tempat negerinya Syekh Mukbir rahimahullahu ta'ala. Sebuah kuburan besar Al-Hadi diagungkan menjadi tempat bertawassul, meminta benar-benar warna syiah itu nampak. Di tengah-tengah itulah beliau berdakwah rahimani wa rahimakumullah. Namun kita ingin mengutip sebuah kalimat yang indah, pesan buat kita semuanya. Barakallahu fikum di saat kemudian dalam kurun waktu 20-an tahun Beliau berdakwah di negeri Yaman rahimani wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla memberikan keberhasilan yang sangat. Barakallahu fikum. Nah, ketika menemukan keberhasilan yang demikian rupa, beliau berpesan. Berpesan barakallahu fikum. Pesannya dengarkan baik-baik. Kata beliau rahimahullahu ta'ala. Kullu hadha la bihaulim minna wala quwwatin. Kata beliau rahimahullahu taala semuanya ini bukan karena usaha dari kita dan tidak pula karena kemampuan kita wala bi sababi katrafi ilmina tersebar dakwah ini bukan karena banyaknya ilmu kita wala bisyaja'atina bukan pula karena keberanian kita wala bifasahatina fil khitabati dan tidak pula karena kepasihan lisan kita di dalam khitabah yaitu menyampaikan barakallahu fiqh walakin amrun aradahu Allah ayyakuna fakana kata beliau walillahil ham wal minna alladhi waffaqana lidhalik namun semuanya ini adalah amrun sebuah perkara dan urusan yang Allah Azza wa Jalla inginkan sehingga terjadi. Bagi Allah Azza wa Jalla segala pujian dan darinya segala nikmat yang telah memberikan kita taufik ke arah demikian. Pelajaran apa yang kita ambil dari kalimat ini? Beliau barakallahu fikum mengajak kita agar jangan sekali-kali akuisme di dalam dakwah menganggap dia yang telah berjuang besar, dia yang telah berkorban, sampai kemudian dakwah seperti ini. Jangan. Jangan sekali. Jangan aku ismu di dalam dakwah ke ilallah. Sudah kita sebutkan di depan tentang bagaimanakah para nabi memikul dakwah Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tidak punya apa-apa, tapi mereka bisa memikul dan dakwah itu berjalan. Apa yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak punya apa-apa, tetapi beliau mampu kemudian memikul amanat dakwah, walaupun kemiskinan beliau menjadi sasaran pelecehan penghinaan terhadap dakwah. Tapi barakallahu fikum tidak berarti sedikit pun karena dakwah itu tidak ada kaitannya dengan kaya miskinnya seseorang tidak. Apalagi kalau sekarang ini mengaitkannya dengan gelar-gelar doktor, profesor, LC, tidak ada sama sekali. Beliau mengajak kita untuk memiliki sikap tawaduk, bahwa semuanya itu merupakan minnatum minallah. Kita punya kemampuan dari sisi harta benda misalkan membantu perjuangan dakwah ilallah azza wajalla Ingat bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Syukuri agar ber menjamur nilai dari apa yang kita lakukan. Tapi kalau kita taruhlah mengungkit, mengungkit, mengungkit, mengungkit. Lalu dengan ungkitan ini untuk menjelekkan atau menjatuhkan martabat saudara kita yang sedang memikul dakwah. Dia nggak punya apa-apa. Betapa merugi, merugi, merugi, merugi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka beliau mengingatkan bahwa semua artinya berkembangnya, berjalannya dakwah itu bukan karena semata upaya kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena sebab banyaknya ilmu kita, bukan pula karena keberanian kita, bukan pula karena kepastihan lisan kita berbicara, namun itu semata-mata adalah amron aradahullah. Pendidikan barakallahu yang sangat besar rahimani wa Makanya di saat kemudian beliau barakallahu fikum dicela dan dicerca di saat beliau dicela dan dicerca barakallahu fikum apa kalimat yang keluar dari lisan beliau kata beliau bahwa bahaya dosa dan kesalahan yang saya lakukan lebih dari celaan-celaan mereka Maksudnya bahaya dosa terhadap diri saya ini lebih dari celaan dan cercaan mereka. Artinya barakallahu fikum bahwa tidak ada sangkut pautnya dengan perjalanan dakwah yang suci. Jikalaupun pemikulnya ada kekurangan, tidak akan menunjukkan kekurangan dakwah memikul, pemikulnya disuruh kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, tapi dakwah berada di dalam kesempurnaannya, kesuciannya, kemaksumannya, terpeliharanya dari Allah Subhanahu wa taala rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian barakallahu fikum di antara pesan emas yang keluar dari lisan beliau agar kita benar-benar menjaganya. La tu'alliqu da'wata bi Jangan kalian menggantungkan dakwah ini kepada seseorang. Bagaimana bentuk menggantungkannya akan disebutkan. Wa annahu law mata mata dakwah. Menggantungkan dakwah kepada individu orang kalau orang itu meninggal, mati dakwah. Jangan kalian melakukan hal itu. Menggantungkan dakwah terhadap individu orang barakallahu fikum. Kalau mati dia meninggal dia, mati dakwah. Jangan. Alikuha billah. Tapi gantungkan dakwah itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalimat barakallahu fikum yang sangat indah rahimani wa rahimakumullah terlebih kita menemukan di majelis bagaimana beliau terus memperingatkan dan mengingatkan kita tentang kesabaran di saat makhat mendapatkan ujian yang sangat-sangat kurang dari sisi finansial. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau setiap taklim terus mengingatkan agar bersabar. Sebagaimana sabarnya para pendahulu kita yang soleh. Bersabar seperti sabarnya Imam Ibnu Baz, Seperti sabarnya Imam Al-Albani. Padahal kondisi lingkungan yang beliau berada padanya menuntut kesabaran yang sangat barakallah fikum. Dia harus mengapu ribuan tulab baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Semuanya barakallah fikum ya harus diusahakan bagaimana maisha penghidupan mereka baik yang berkeluarga atau tidak. Kedua, macam dan warna-warni tulapnya yang dia urus, yang dia ajar, yang beliau didik barakallahu fikum. Ketiga, kondisi dari luar, kondisi lingkungan yang setiap saat akan bisa menjadi ancaman barak besar terhadap perjalanan dakwah itu. Tapi sebuah sikap ketawaduan rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah mengajar untuk kemudian kembali kepada para pendahulu agar bersabar seperti sabarnya Imam Ibnu Baz rahimahullah sabarnya Imam Al Albani rahimahullahu taala bahkan beliau barakallahu fikum berpesan kepada kita dengan mengatakan kisu amfusakum biman qablakum ayo ukur ukur diri-diri kalian ini dengan orang-orang sebelum kita fa innana la syai. Sungguh kita ini enggak punya apa-apa. Tidak -apa. punya. Mau dikatakan orang terdepan, maaf. Anda belum seberapa dibanding a'immah atau orang-orang yang telah mendahului kita di dalam dakwah Allah azza wa jalla. Jadi kita membiasakan diri untuk melakukan pengukuran terhadap perjuangan, kelelahan, kecapean, pengorbanan dengan orang-orang yang sudah berlalu di dalam dakwah rahimani wa rahimakumullah. Agar jangan sampai kita sombong. Agar kita jangan sampai akuisme di dalam dakwah ilallah. Menganggap orang yang paling banyak jasa. Menganggap orang yang paling banyak berkifrah, Banyak segala-galanya berbuat di dalam dakwah. Jangan sampai terjadi pada diri kita. Dalam kondisi demikian Syekhuna Mukbil rahimahullahu taala dengarkan kalimat yang keluar bahwa Mukbil tidak pernah belum menyodorkan sekecil apapun buat dakwah ini padahal perjuangan beliau sedemikian rupa tapi beliau barakallahu fikum menganggap bahwa dirinya belum berbuat dan itu tertulis barakallahu fikum bahwa beliau belum memberikan apa-apa terhadap dakwah ini. Subhanallah, akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat mulia. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Syekhuna Mukbir rahimahullahu taala ketika awal belajarnya beliau ya mungkin untuk menjadi pelajaran sedikit barakallahu fikum uh, beliau ber apa namanya terlahir dari keturunan yang tidak punya. Syekhuna Mukbir rahimahullah. Sehingga ketika meninggalnya Al-Ab, maka penghidupan artinya terkait dengan maisha di punggung beliau. Rahimahullahu ta'ala. Beliau bercerita sesungguhnya di dalam riwayat hidup beliau barakallahu fikum tentang belajarnya di masa kecil. Beliau belajar di sebuah maktab yaitu sekolah ya dalam waktu yang sangat singkat. Tidak bisa melangsungkan barakallahu fikum pendidikan padahal masih kecil. Tidak bisa melangsungkan pendidikan. Kenapa barakallahu fikum? Karena tidak menemukan ada orang yang mu'in yang akan membantu biaya sekolahnya barakallahu fikum dan melanjutkan sekolahnya rahimani wa rahimakumullah jannah. Maka berangkatlah beliau ke Ardul Haramain Najd. Beliau berangkat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Lalu beliau ia ya, di saat kemudian menuju Arya terjadi perubahan jauh yaitu kondisi beliau berangkat ketika kurang lebih setengah bulan berubah ia ya, cuaca beliau berangkat ke Mekah. Ia ya, tentu keberangkatan dia adalah untuk mencari penghidupan. Membantu keluarganya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka beliau bekerja sebagai harisan. Haris kalau bahasa kita di Indonesia ya security. Security di sebuah imarah apartemen. Ya zaka syaih rahimani wa rahimakumullah jami'an sebagai security. Tapi ketika mau berangkat ke kota Mekah dari Riyadh, beliau meminta nasihat. Barakallahu fikum meminta nasihat kepada al-wa'id orang yang memang eh, suka memberikan manfaat atau nasihat terhadap kitab-kitab apa yang berguna dan bermanfaat. Ternyata sang penasehat mengarahkannya untuk membeli kitab sahih, mengarahkannya kepada kitab sahih Imamul Bukhari. Bulughul Maram. Riyadus Salihin dan Fathul Majid. Syekh rahimahullahu taala membelinya sambil bekerja sambil terus mengkaji kitab-kitab itu barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullahu jami'an sebagaimana yang beliau ceritakan tentang dirinya sendiri. Belum belajar karena memang kerja. Maka baliklah dia ke daerahnya, ke negerinya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di negerinya ketika kembalinya dari tempat itu sudah membaca banyak ilmu barakallahu fikum. Maka kembali ke negerinya telah menemukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan apa yang dia baca. Barakallahu fikum. Ada yang menyembeli buat selain Allah, mendirikan kubah-kubah besar di atas kuburan, meminta kepada orang-orang yang sudah mati, beristighosah, istighosah kepada mereka, barakallahu fikum. Nah, ketika Asy-Syaikh Mukbir rahimahullahu taala memulai melakukan pengingkaran atas hal itu, mulailah kemudian ada ancaman dari negeri atau daerah yang dia negeri itu sudah dikuasai oleh Syiah maka dari mereka keluar ancaman man baddala dinahu faqtulu barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah ya jadi keberat kedatangan Asy'im Mukbir rahimahullahu taala meresahkan mereka karena beliau mulai berdakwah apa yang dia telah dapatkan dari kitab-kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari yang didapatkan dari Riyadhus Salihin, Bulughul Maram, didapatkan dari Fathul Majid. Pulang beliau melakukan pengingkaran barakallahu fikum. Maka datanglah ancaman bentuk ancamannya sangat-sangat halus tetapi Wah, tinggi sekali konsekuensinya. Barang siapa yang menukar agamanya, bunuhlah. Jadi kedatangan Alima Syekh Mukbil di saat itu padahal dia dari kerja. Kedatangannya kemudian mengingkari hal-hal yang bertentangan dengan agama dianggap bahwa ini sedang telah menukar agamanya. Konsekuensinya dibunuh. Barakallahu fikum. Sampai kemudian mereka meneror keluarga beliau rahimahullahu taala untuk kemudian agar mereka melarang Asyik Mukbir rahimahullahu taala melarang barakallahu fikum dengan berbagai ancaman yang sangat besar sampai diceritakan oleh barakallahu fikum putrinya doa seorang al-um. Ya. Ketika subhanallah hadis ahad uh, jauh di saat ibunya mendapatkan laporan barakallahu fikum tentang Asyimuk berahimahullahu taala. Maka Asy Mukbir rahimahullah menceritakan masih kecil, barakallahu fikum. Maka sang ibu setelah mendengar cerita itu ibu mendoakan aslahakallah. Kalau tidak salah kalimatnya semoga Allah memperbaiki engkau. Maka sang putri anaknya beliau mengungkit mengungkap kalimat ini merupakan sebuah barokah yang Allah berikan melalui doa seorang al-um di saat itu untuk kemudian Allah memperbaiki kondisi Asy-Syaikh Mukbir rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Jadi keluarga beliau mendapatkan tekanan kalau dia tidak melarang Syekh Mukbil di saat itu untuk melakukan pengingkaran, mendapatkan ancaman yang keras barakallahu fikum dari sisi Syiah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu mereka barakallahu fikum kalau sampai tidak menghentikan langkahnya ini akan dibunuh rahimani wa rahimakumullahu jami'an karena dianggap Syekh Mukbil badala dinah telah menukar agamanya maka dia harus diminta taubat Fa in taba illa qutil. Mereka tulis sebagai sebuah takrir penetapan bahwa kalau dia tidak bertaubat maka barakallahu fikum dibunuh rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu mereka meletakkan sebuah keharusan kepada beliau di saat itu untuk belajar di Jami Al-Hadi di tempat mereka. Maka dibawalah dia untuk belajar di Jami Al-Hadi ya Universitas Al-Hadi. Ya Hadi itu termasuk ya salah satu orang yang di apa namanya dijadikan saingan bagi Allah Azza wa Jalla kuburannya di Su'dah rahimani wa rahimakumullah dimasukkan ke tempat itu agar mereka bisa melenyapkan syubhat-syubhat menurut mereka yang telah merancaui yang telah merusak pikirannya Syekh Mukbir rahimahullahu taala maka bagi beliau ini adalah ujian yang sangat besar ya harus ditekan hajar untuk dibersihkan apa yang dia dapat barakallahu fikum di negeri haram tersebut rahimani wa rahimakumullah. Tapi beliau mengakui ya beliau nurut, beliau belajar barakallahu fikum di tempat itu. Sudah punya dasar. Maka tidak ada yang diambil dari Jami Al-Hadi itu sekolah Jami Al-Hadi itu kecuali bahasa Arab. Ya. Kecuali barakallahu fikum bahasa Arab rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kitab Qasrun Nada selesai berulang-ulang kali. Itu saja yang dikaji dan didalami oleh Syekhuna Mukbir rahimahullahu taala. Setelah kemudian punya modal bahasa Arab, beliau kembali ke negeri Haramai. Beliau kembali barakallahu fikum. Beliau turun di Najran. Beliau tinggal di sana selama dua tahun lalu belajar barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah tapi tetap masih mencari maisha. Maka di siang hari beliau mencari barakallahu fikum penghidupan maka di dalam di malamnya beliau barakallahu fikum belajar. Rahimani wa rahimakumullah. Karena ya'malu naharan. Naam wa laila. Beliau di siang hari bekerja mencari manusia. Kemudian di malamnya barakallahu fikum beliau belajar rahiman wa rahimakumullah jami'an. Maka di saat itu dibukalah Ma'had Al-Haram. Ma'had Al-Haram Syekhuna Mukbir rahimahullahu taala barakallahu fikum ikut mendaftarkan diri kemudian berhasil lulus setelah selesai sanawiyah kalau kita kan SD kemudian SMP uh, eh, sanawiyah maksudnya apa SMP kelas SMP ya di sana disebut kita kemudian SMA disebut barakallahu fikum sanawiyah dil haram barakallahu fikum beliau ikut kemudian lulus setelah itu beliau barakallahu fikum mendaftarkan diri di Al-Jamiah Islamiyah rahimahullahu taala dan beliau lulus pula di Jamiah pada kuliah ad-da'wah wa usul ad-din. Dia bilang masuk fakultas barakallahu fikum dakwah dan usul ad-din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bersamaan dengan itu setelah beliau selesai kemudian beliau ikut di dalam kuliah syariah. Sampai kemudian beliau mendapatkan gelar magister. Dan beliau tentu selalu mengingatkan barakallahu fikum bersama kita tentang tidak ada faedahnya syahadah itu. Terkait dengan tahsil ilmi. Yaitu mengambil atau mendapatkan ilmu tidak ada kaitannya bar fikum dengan syahadat. Beliau sering ingatkan, mengingatkan, mengingatkan. Karena betapa banyak orang-orang yang belajar ke jamiah itu basicnya misalkan taruhlah bar fikum maaf-maaf basicnya sufi ya balik jadi sufi juga. Ya, hanya sebatas mengejar barakallahu fikum syahadah. Demikian juga dari golongan ikhwanul muslimin, belajar di sana ya cuma cari syahadat, balik ya jadi tokoh ikhwanul muslimin. Sururi ya sama juga barakallahu fikum. Sedikit rahiman wa rahimakumullah orang yang benar-benar mencari ilmu. Oleh karena itu yang mendapatkan keberuntungan dengan ilmu itu kalau Selesai belajar, dia mencari halakot-halakot ta'lim di Masjid Nabawi. Barakallahu fikum. Itu. Ya, kemajuan ilmu itu di sana mereka dapatkan. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Setelah kemudian barakallahu fikum di di Madinah terjadi peristiwa-peristiwa yaitu beliau sujin dipenjarakan ya rahimani wa rahimakumullahu jami'an selama satu bulan setengah kemudian kedua selama tiga bulan kenapa karena fitnah barakallahu fikum yang disebut dengan fitnah Juhaiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an ya di negeri Saudi tahu sendiri bagaimana benar-benar barakallahu fikum ditegakkan ya hukum Allah Azza wa Jalla kemudian siapapun yang mungkin menurutnya adalah punya ikut andil dalam satu hal atau barakallahu fikum melakukan hal-hal yang berbahaya ditangkap termasuk yang terkena fitnah di saat itu adalah Asyik Mukbir rahimahullahu taala sampai beliau dipenjarakan barakallahu fikum beliau sabar untuk kemudian menghadapi hal itu sampai kemudian dibebaskan rahimani wa rahimakumullah. Keberikutnya muncul ya risalah-risalah yang dilakukan oleh gerakan Juhaimaniyah, Juhaiman. Beliau juga dianggap ikut terlibat padanya. Ditangkap barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah sampai kemudian beliau dibalikkan ke negerinya sampai sedemikian rupa ujian rahimani wa rahimakumullah di tempat belajarnya maka di saat itulah kemudian beliau barakallahu fikum sekembalinya ke negeri Yaman pertama kali tentu yang beliau lakukan bukan kemudian membuka pondok pesantren sudah punya gelar magister orang yang juga beliau mengajari yang mengajar barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah bahkan beliau terkenal menjadi murid yang selalu Syekh Al Albani yang paling banyak berdialog sampai Syekh Al Albani rahimahullahu taala mengatakan nikmat syekh huwa wa nikmat talib huwa sebaik-baik pelajar dia karena sering berdialog dan berdiskusi bernama Imam Al Bani rahimahullah taala di Jami'ah ya di luar barakallahu fikum sering berdialog hafizani wa hafizakumullah dan beliau barakallahu fikum nikmat memuji nikmat seorang pelajar dia adalah sebaik-baik pelajar adalah dia dan sebaik-baik syekh adalah dia sampai diceritakan kepada beliau tentang bagaimana kiprah Syekh Al-Albani, eh, Syekh Mukbil kepada Syekh Al-Albani rahimahullah bagaimana kehidupan beliau terkait dengan urusan dunia. Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan tidak menjawab apa-apa ya mengatakan barakallahu fikum demikianlah hakikat seorang muhaddis. Itulah dia kehidupan seorang muhaddis zuhud barakallahu fikum dari dunia rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentu apa yang ditulis di dalam tarjamah kehidupan beliau barakallahu fikum tidak akan sama dengan seseorang yang langsung ayanah menyaksikan dan melihat. Barakallahu fikum. Laisal khabaru kal mu'ayanah. Jadi berita tidak pernah akan sama seperti langsung menyaksikan dan melihat. Mungkin antum bertanya kepada asatidah yang sempat duduk bersama beliau walaupun sesaat barakallahu fikum akan banyak pelajaran-pelajaran yang berharga rahimani wa rahimakumullah. Terlebih barakallahu fikum semangat beliau untuk mengajar dan semangat beliau untuk memberikan nasihat di majelisnya. Majelisnya penuh dengan nasoeh, nasihat, nasihat, nasihat. Buat para tulabul ilm, para syabab, mengingatkan barakallahu fikum tentang bagaimanakah dakwah ini menjawab pertanyaan dari penjuru dunia yang diarahkan kepada beliau di majelis umum itu juga ditanyakan kepada penuh dengan nas. Sehingga kalau antum melihat kitab-kitab karya beliau banyak kutipan nasihat dari beliau tentang sabar bagi ahlu sunnati wal jamaah, istiqamah bagi ahlu sunnati wal jamaah, berani untuk menyuarakan al-haq bagi ahlu sunnati wal jamaah, semangat di dalam barakallahu fikum menyebarkan dakwah ilallah, semangat di dalam belajar ilmu agama, selamat di dalam mengamalkan termasuk juga barakallahu fikum jihad. Dari lisan beliau sering kita mendengar insya Allah ya ikhwanana nujahid ma'amrika. Kita akan perang bersama Amerika. Beliau sering mengucapkan demikian barakallahu fikum. Akan hancur Amerika sebagaimana hancurnya Uni Soviet Beliau berdoa diaminkan oleh ribuan barakallah kita. Hingga di saat kita ada di sana. Dari PBB ngutus utusan melihat. Apa sih yang dilakukan? Apa? Suaranya benar-benar menakutkan bagi dunia kafir rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Kata utusan kafir. Ya, melihat apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan yang dilihat orang bolak-balik bawa kita, bawa Quran, bawa barakallahu fikum ala tulik rahimani wa rahimakumullah jami'an yang dilihat. Tapi demikianlah suara besar atau berat nilainya seorang alim rahimani wa rahimakumullah jami'an. Benar barakallahu fikum kita dididik di atas kezuhudan, dididik barakallahu fikum untuk belajar mengutamakan kepentingan dakwah Allah subhanahu wa ta'ala bahwa dakwah ini agla lebih mahal dari diri kita sendiri dari harta kita lebih mahal dari diri kita sendiri diajar barakallahu fikum untuk benar-benar menjalankan roda dakwah ini sebagai budak terhadap dakwah tidak memiliki apa-apa barakallahu fikum apalagi kalau mengangkat jasa rahimani wa rahimakumullahu jemaah maka sekali lagi tentu ini adalah secara singkat barakallahu fikum terkait dengan uh, eh, Syekh Mukbir rahimahullahu taala karya-karya tulis beliau banyak dan masyayikh-masyayikh beliau juga banyak tulab-tulab beliau di seluruh dunia ini ada barakallahu fikum untuk kemudian menjalankan roda dakwah ila Allah Subhanahu wa taala yang namanya perjalanan hidup maka dari murid-muridnya sebagaimana ketentuan yang sudah ada ada yang istiqomah ada yang tidak istiqomah sehingga termasuk barakallahu fikum maaf-maaf kalau bahasa kasarnya kurang ajar dia tidak istiqomah ngaku sebagai murid artinya seolah-olah bahwa itu adalah pengajaran ya zakal imamu rahimani wa jami'an. Tegasnya, beraninya terhadap ahlul bid'ah wal ahwa kita dapatkan ya dari bimbingan beliau dari arahan beliau ketegasan barakallahu fikum terhadap orang-orang yang menyimpang dan menyeleweng dari beliau dan juga kita melihat kesabaran terhadap orang yang salah dan keliru rahiman wa rahimakumullahu jami'an. Jikalau orang itu adalah orang awam yang tidak mengerti barakallahu fikum terkait dengan bahaya, beliau sabar untuk memberikan bimbingan dan arahan. Maka sekali lagi berita tentu tidak sama dengan antum langsung melihat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita barakallahu fikum dikumpulkan bersama warasatul anbiya di jannahnya di saat kita mengambil bimbingannya mengambil arahan-arahannya bila kita istiqamah sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala wallahu taala alam bisawab wallahu taala alam bisawab ya kurang lebihnya mohon maaf sekilas tentang bagaimana Syekhuna Mukbir rahimahullahu taala Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Rahimani wa rahimakumullah. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahum wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.